Ketahuilah ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang neraka ini adalah berbicara tentang al-iman bil yaumil akhir. Berbicara tentang al-iman bil yaumil akhir Itu beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir ini merupakan prinsip dasar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Oh, iya, Dan dasar dari akidah salafiyah. Dan ini merupakan rukun iman yang disebut dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wabil qadari khairihi wa syarrihi bila Allah Ta'ala. Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada Allah dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah di antara ujung dari hari akhir itu apa? Iman nar wa iman jannah. Entah kemungkinan neraka atau kemungkinan surga. Nas'alullah al-jannah wa na'udhu bihi minan nar. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah masukkan kita ke dalam surga dan dijauhkan kita dari azab Allah dan nerakanya. Akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita awali pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini yang pertama definisi neraka. Definisi an-nar apa arti an-nar? nar hiya dar. Ya, an-nar hiya dar. Dia adalah rumah. Dia adalah tempat tinggal. Ada Allah lil kafirin Nabi, Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang kafir kepadanya. Allah siapkan bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mutamarridin ala syar'i dan orang-orang yang lari dari syariat Allah membangkang dari syariat Allah Subhanahu wa taala al-mukazzibina lirusulih dan mendustakan para rasulnya. Inilah dia definisi neraka. Inilah dia definisi an-nar, yaitu tempat yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang ingkar kepadanya, yang lari dari agamanya, yang mendustakan para rasul, para rasulnya. Wahyazabuhu Allah yang يعذب fihi أعداؤه Neraka ini adalah azab Allah yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala siksa musuh-musuhnya. Wasijnuhu alladhi yusjanu fihi al-mujrimun. Dan neraka itu adalah penjara bagi orang-orang yang jahat. Inilah dia makna dari an-nar secara keseluruhan. Wahiyal khizyul akbar neraka ini kehinaan yang paling besar dan kerugian yang paling agung tidak ada kehinaan lebih dari neraka dan tidak ada kerugian lebih dari api neraka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al Imran pada ayat yang ke-192 Allah berfirman Rabbana wahai Tuhan kami innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah sesungguhnya orang-orang yang engkau masukkan ke dalam api neraka faqad akhzaitah sungguh mereka lah orang-orang yang telah engkau hinakan ya Allah dijelaskan apa ulama tafsir Ya Rabbana Wahai Tuhan kami Najjina minan nar Selamatkanlah kami dari azab neraka Fa ya Allah man tudkhilun nar bi Sesungguhnya orang-orang yang memasukkan ke dalam api neraka karena dosa-dosa mereka. Fakat tabahtahu wa ahantahu. Mereka adalah orang-orang penghinakan dan engkau rendahkan. وما للمسلمين الظالمين لأنفسهم من أحد يدفع عنهم إقاب الله يوم القيامة sungguh orang-orang yang berdosa tidak ada yang mampu untuk menolak dosa tersebut dan tidak ada yang mampu untuk menolak azab tersebut nanti pada hari kiamat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Taubah pada ayat yang ke-63. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah" Tidakkah mereka mengetahui barang siapa menentang Allah Subhanahu wa taala Siapa yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Fa'anna lahu nar jahannam. Maka baginya neraka jahannam. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Zalikal khisyul azim. Itulah kehinaan yang paling agung. Itulah kehinaan yang paling besar. Dijelaskan oleh para ulama tafsir tentang penafsiran ayat ini Alam ya'lam haula'il munafiqun. Tidak orang-orang munafikin mengetahui anna masiral ladzina yuharibuna Allah wa rasulah? Sesungguhnya kesudahan dan tempat kembali orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Naru jahannam lahum azabud daimu fiha. Neraka jahannam mereka kekal di dalamnya. Zalikal masyir huwal hawan wa zullul azim. Tempat itu kehinaan kerendahan yang paling agung, kerendahan yang paling besar. Tidak ada kerendahan lebih dari api neraka wal billah. Itulah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana tidak neraka tersebut kehinaan yang paling besar, kerendahan yang paling rendah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang azab yang ada di dalamnya. Sakit, kesedihan, kesusahan yang pena kita tidak mampu untuk mengungkapkannya dalam neraka ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah panjang lebar mencela kedudukan orang-orang yang berada di api neraka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-66 innaha sa'at mustaqarran wa muqama sungguh sesungguhnya api neraka itu sa'at mustaqarra tempat yang paling jelek wa muqama tempat tinggal yang paling buruk neraka tempat yang paling jelek neraka tempat tinggal yang paling mengerikan oleh karena itu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Sad ayat 55 sampai 56. Hadza wa inna lit-taghin la syahma'a jahannam yaslawnaha fa bi'sal mihad. Demikianlah sesungguhnya bagi orang-orang yang mampu batas. Nasarra ma'a bagi mereka tempat tinggal, tempat kembali yang paling buruk. Apa itu? Jahannam. Neraka Jahannam. selalu Mereka masuk di dalamnya. Fabi'sal mihad. Itulah seburuk-buruk tempat kembali dan tempat tinggal. Akhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah definisi api neraka. Ngerinya api neraka dan dahsyatnya api neraka. Ketahuilah, neraka ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka ini akan kekal selama-lamanya. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Tahawi rahimahullah taala mengatakan, "Wal jannatu wal naru makhlukatan." Surga dan neraka itu dua makhluk, dua ciptaan Allah. La tasniyani abada wa la tabidan. Tidak akan hancur, tidak akan musnah, tidak akan hilang selama-lamanya. Fa inna Allah khalaqal jannata wan nara qabla al khalqi. Allah telah menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan seluruh makhluknya. Wa khalaqalahuma ahlan Allah ciptakan bagi surga neraka ini penghuni. Faman syaa minhum ila al jannati fadlan minhu. Siapa yang dikandaki oleh Allah akan masuk surga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaa minhum ilal nari adlan minhu. Barang siapa yang dikandaki akan masuk neraka itu sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap surga dan neraka ini. Kemudian dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa sebagaimana yang kita ketahui dari akidah kita bahwa surga neraka makhluk Surga neraka tidak akan hancur. Surga neraka akan kekal selama selama-lamanya. Namun ada kelompok yang menyimpang. Mereka mengingkari akidah ahli sunnah wal jamaah yang tadi. Siapa mereka? Al-Mu'tazilah wal Qadariyah. Yaitu kelompok Mu'tazilah, kelompok Qadariyah, mereka mengatakan surga neraka belum ada surga neraka itu diadakan nanti pada hari kiamat. Kalau diciptakan oleh Allah sekarang maka sia-sialah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita jawab tidak ada yang paling baik untuk menjawabnya kecuali apa? dari dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Segeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga Rabb kalian yang lebarnya selebar atau seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang ber, bertakwa. Kemudian tentang neraka Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 131 ya uiddat lil kafirin. Allah siapkan bagi orang-orang yang ka kafir. Itulah ya akhwan sedin dalil dari Al-Qur'an. Adapun kita ambil dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis Jibril yang disebut di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah taala dan juga Musnad Imam Ahmad dan juga As-Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Lama khalaqallahu al-jannata wan nar ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga neraka berarti dia ini ciptaan Allah maka dia adalah apa makhluk Kemudian ini juga isyarat bahwa harapa kata-kata si ilmawi kata kerja yang telah lewat. Ini menunjukkan bahwa surga neraka itu sudah diciptakan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga neraka, arsala Jibril. Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril ke surga. Fa'al Allah Azza wa Jalla berfirman, Izhab fanzur ilaiha. Wahai Jibril, pergilah engkau ke surga, coba lihat apa di surga. Wa ma a'dattu li ahliha fiha dan apa yang aku siapkan bagi penduduknya di dalam surga itu. Ini Allah suruh Jibril untuk berangkat ke surga melihat apa yang disiapkan oleh Allah untuk penduduk surga. فذهب فنظر إليها وإلى ما عد الله لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها Lalu Jibril datang dan melihat apa yang ada dalam surga dan apa yang disiapkan oleh Allah untuk penduduk surga. Maka setelah dilihat Jibril kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, "Wa izzatuka demi kejayaanmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, demi keperkasaanmu ya Allah. Sungguh tidaklah seorang mendengarkan surga itu melainkan pasti dia kepengen untuk masuk di dalamnya. Siapa yang dengar pasti pengen masuk. Dengan tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Adatul ibadi salihin, mana ainul ra'at, Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh matanya, saking indahnya surga itu. Walau udunan saya tidak pernah didengar telinganya, suara-suara yang begitu merdu di dalamnya. Wala khatara ala qalbi basar dan sesuatu yang tidak pernah terbetik terbayang di hati-hati manusia. Itulah makna firman Allah Azza wa Jalla, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun dalam surah Sajdah. Allah Subhanahu wa taala katakan ya Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Manusia ini tidak mengetahui apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesenangan-kesenangan mereka. Itu sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat di dunia ini. Jadi Jibril mengatakan, Ya Allah, siapa saja yang mendengar surga ini pasti kepengen masuk surga. Para jahat para izzatu apa? Fahuffat fa'amara bin jinnah fahuffat bin makarih. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan agar surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci. Akhirnya setelah Allah jadikan jalannya susah payah, Fakal Allah berfirman, Wahai Jibril, engkau berangkat lagi. Lihat surga tersebut. Apa yang aku siapkan bagi penduduk surga? Disuruh melihat sekali lagi. Allah karena yang aku Kalau fakal faqal wa izzatuka laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Maka begitu Jibril datang ke surga sekali lagi, kemudian kembali kepada Allah Azza wa Jalla lalu mengatakan ya Allah demi kehebatanmu demi kejayaanmu demi demi keperkasaanmu sungguh sekarang ini aku khawatir jangan-jangan tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga tadinya sebelum dikasih hal-hal yang dibenci sekelilingnya jalannya begitu susah jalannya begitu payah Jibril bilang siapa yang mendengar pasti pengen masuk surga. Namun setelah dikelilingi dengan banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa taala jalan surga ini, Jibril berbalik mengatakan, "Saya khawatir, jangan aku khawatir, jangan-jangan tidak ada yang bisa ma masuk surga." Ya bagaimana berat ini pada jamaah? Baik. Summa Kemudian Allah berfirman. Ayat kemudian disebut oleh Nabi SAW. Semua asalahu ila nar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kirim Jibril lagi untuk ke neraka. Qala izhab fanzur wa ila ma'adatul ahli li ahliha fiha. Allah berfirman, "Wahai Jibril, engkau berangkat ke neraka. Lihat di dalamnya, tengok di dalamnya apa yang aku siapkan bagi penduduk neraka. Fa iza hiya yartabu ba'daha ba'dha." Yang mana neraka ini satu sama lain saling tunggangi. Memeraja apa para izzatu kala yadkhulaha ahadun sami'a eh, ahadun sami'a biha. Kemudian Jibril kembali dan mengatakan demi keperkasaanmu ya Allah. Siapa yang mendengar neraka, dia pasti tidak mau masuk neraka. Siapa yang menerima bagaimana dirinya neraka? Bagaimana dahsyatnya dalam api neraka? Bagaimana dalamnya, siksanya? Dia pasti tidak akan mau masuk ke dalam neraka. Maka benar para ikhwan. Nanti di hari kiamat orang-orang berbuat kesyirikan, orang-orang berbuat kekufuran, orang-orang yang berbuat berbagai macam kemaksiatan akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Enggak mau masuk, tapi apa? dia? dilempar digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Fa'amara bi'ata hufad syahwat. Lalu Allah perintahkan supaya neraka ini dikelilingi oleh nafsu syahwat. Sesuatu yang disukai oleh manusia manusia. Summa alaiha tanzur ila ma'adatu li ahli fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan, "Wahai Jibril, engkau kembali lagi ke neraka, coba lihat apa yang aku siapkan bagi penduduk neraka." Fadzahaba tanzur ilaiha faraja faqal wa izzatu. Maka Jibril pun kembali melihat setelah itu ya dia berbalik menuju Allah Subhanahu wa taala dan bersumpah demi kejayaanmu ya Allah, Lakat khasyitu Allah yang jua minha ahadun illa dakhalaha. Sungguh ya Allah, aku khawatir. Jangan-jangan tidak ada yang selamat dari api neraka ini. Kalau surga, jangan-jangan tidak ada yang bisa masuk. Kalau neraka, jangan-jangan tidak ada yang bisa selamat. Maka benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu dikelilingi oleh makarih, hal-hal yang kita benci. Dan neraka dikelilingi oleh apa? Hal-hal yang kita suka sukai. Maka jalan neraka itu mudah, gampang, aspalnya licin. Tapi kalau jalan neraka itu berlubang-lubang, ada durinya, ada ularnya, ada macannya, ada itunya, ada ininya maka beruntunglah orang yang bisa selamat dari api neraka. Akibat nah, sebabnya kita diwajibkan di akhir sholat kita minta perlindungan dari empat diantaranya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahan jahannam. Wa min azabil qabri dan dari azab kubur. Kenapa, ikhwan? Ketahuilah Pasti pertama hari kiamat itu adalah kubur. Dari salah seorang Mullah Utsman, mantan budanya Utsman, pembantunya Utsman, dia ditegur eh, dia menegur Utsman radhiyallahu anhu. Dia mengatakan ya Amirul Mukminin, kenapa engkau ini kalau disebutkan neraka engkau tidak menangis, tetapi kalau engkau melihat kubur engkau menangis? Apa jawaban beliau? Sungguh aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al أول منزلة من منازل الآخرة al-akhirah. Kubur ini fase pertama dari fase-fase akhirat itu. Langkah pertama dari langkah-langkah untuk menuju akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisyah. Siapa yang selamat dari azab kubur atau siapa yang selamat dari alam kubur, maka selanjutnya lebih mudah dan lebih gampang. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Tetapi siapa yang tidak selamat dari kubur, maka selanjutnya lebih ngeri dan lebih susah. Kita lihat Fir'aun. Makhluk yang paling jahat di muka bumi ini apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Di dunia sudah diazab meskipun jasadnya ada di piramida itu. Allah berfirman, Allah naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Neraka itu dipanasi, dinyalakan oleh Allah untuk Firaun pagi dan petang pagi dari sore dinyalakan terus. Wa yauma taqumus sa'ah. Nanti pada hari kiamat Allah katakan apa? Adkhilu ala fir'aun al azab. Masukkanlah Firaun itu dan tentara-tentaranya, pengikut-pengikutnya ke dalam azab yang lebih dahsyat. Kalau itu di dalam kubur atau kalau itu sebelum datang kiamat, nyala api itu pagi dan sore. Tetapi kalau dia sudah kiamat selama-lamanya. Waliyadzubillah. Ingat ikhwan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahwanu ahlin nari 'adzaban manin intala bin 'alayhi wa yughla minhu dimaghuhu." Sesungguhnya manusia yang paling ringan azabnya dialah yang diberi alas dari api neraka, alas kaki dari api neraka. Tetapi ubun-ubunnya mendidih. Siapa itu Abu Talib? Dia yang paling ringan azabnya. Dan membela telah membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak Islam. Dia dipakaikan kedua alas kaki dari api neraka dan ubun-ubunnya mendidih. Mendidih. Waliyatubillah. Baik, akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Poin berikutnya khazanatu jahannam. Penjaga-penjaga api neraka. Yaqumu 'alan nari malaikah. Neraka akan dijaga oleh para malaikat. Khalquhum 'azim. Badan mereka besar. Wa ba'suhum sikap mereka kasar. Tidak pernah maksiat dan durhaka atas perintah Allah dan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Tahrim ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga, keluarga kalian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, ajarkanlah keluargamu ilmu. Ajarkanlah anak istrimu kebaikan. Kau tak bisa kumahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluarga keluargamu dari api neraka. Wakuduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Alaiha malaika. Di dalamnya ada malaikat-malaikat. Ghilalun sidah. Ghalil. Kasar. Besar, kasar, belis. La ya'sun Allah Tidak pernah maksiat sedikit pun. Yang selalu nama yu'marun dan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh malaikat la ya'suna Allah ma wa yaf'aluna nama yu'marun. Berapa jumlahnya? 19. Kenapa aku 19? Sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Ya, sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Karena Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah dalam surah Mudassir ayat 26 sampai 30. Allah berfirman, "Sa'uslihi saqar." Aku akan masukkan dia orang kafir ini ke dalam neraka Jahannam. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah aku apa itu saqar? Jahannam itu la tuhqi wa la Tidak menyisakan daging, dan tidak menyisakan tulang, semuanya terbakar. Daging, tulang terbakar. Dan akan datang insya Allah Ta'ala bagaimana besarnya penduduk neraka itu. Penduduk neraka satu giginya seperti besarnya gunung Uhud. Gunung Uhud diameternya 8 kilo. Tingginya 100 sekian meter. Satu gigi kali 32. Karena jumlah gigi kita berapa? 32. Kulitnya 3 mil. Kurang lebih 5 kilo setengah tebal kulitnya. Dalam sebuah riwayat, ya 60-an zira 60-an hasta akan datang insyaallah Nah, tubuh kita la Saking hebatnya hati neraka ini tidak menyisakan daging dan tidak menyisakan tulang. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma adraka mal huta, hutama." Apa arti hutama? ini artinya apa? dia dimasukkan dalam api neraka dan sifat neraka itu menghancurkan, melebur seluruh yang ada di badan manusia. Tulang-tulangnya lebur dibuat. Tetapi apa? Lebur kembali sehat. Lebur kembali sehat. Maka apa? La yamutu fiha wala yahya. Hidup tidak, mati juga tidak. Baik lawahatun lil bashar menghitamkan kulit-kulit disebutkan dalam ayat yang lain kulit yang begitu tebal Allah Subhanahu wa taala katakan apa kullama nadijat juluduhum setiap kali matang kulit-kulit mereka yang tiga mil itu loh matang Badalna junudan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain. Liyazuqul azab supaya benar-benar dirasakan azab tersebut. Kalau di dunia belum ada orang yang apa mengguling sapi dengan kulitnya. Ya, kulit sapi luar biasa, dibakar sulit angusnya. Kemudian dimasak pun lama matangnya. Kalau ini kulit manusia begitu tebal, matang dibuat oleh api neraka Setiap matang ganti yang baru, matang ganti yang baru supaya benar-benar merasakan azab ini. Lawahatul basar menghitamkan kulit. Alaiha tis'at asar dijaga oleh 19 malaikat. Baik. Kenapa kok 19? Tidak 100 saja dijelaskan oleh para ulama kita berdasarkan ayat setelahnya bahwa 19 ini sebagai ujian bagi orang kafir. Orang kafir terfitnah. Apa katanya? Kita banyak 19 gampang kita kalahkan. Itu ujian. Ya. 19 sedikit katanya. Tetapi mereka tidak mengetahui satu malaikat penduduk eh, penjaga neraka ini mampu untuk menghancurkan seluruh yang ada di dunia ini dari manusia. Kekuatan satu malaikat. Malaikat kali 19 yang manusia besarnya luar biasa giginya saja apa satu gigi seperti gunung gunung Uhud ya nanti akan kita bawakan hadis antara telinganya dengan pundaknya perjalanan sekian tahun baik Subhanahu telah sebutkan di dalam surah Al-Mudaththir ayat yang ke-31, "Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika wa ma ja'alna izzatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru." Tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan malaikat-malaikat dan tidaklah kami jadikan jumlahnya hanya 19 melainkan sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Maka orang kafir melentengkan kalau 19 Wah jumlah kita lebih banyak dari malaikat gampang kita taklukkan. Tetapi orang beriman sangat beriman kepada Allah di saat jumlahnya sedikit. 19 saja sudah KU kita, apalagi 100 dijaga. Kalau orang kafir apa? Gampang 19 coba. Kalau orang beriman, ini 19 saja sudah begini. Apalagi 100, apalagi 200. Yang ingat, nanti akan datang bagaimana besarnya neraka jahanam ini. Neraka jahanam ini disebutkan ketika para ulama menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla dalam eh, eh, surat At-Takatsur, "La tarawunnaha 'ainal yakin." Kalian akan lihat dia neraka jahanam itu dengan mata kepala kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Yu'ta bi jahannam yawm al-qiyamah wa 'alaihi sab'un alf zimam." Allah Subhanahu wa taala Tak datangkan neraka jahanam pada hari kiamat memiliki puluh ribu rantai. Wa ala kulli zinamin sab'una alfa Setiap rantai itu ditarik oleh tujuh puluh ribu malaikat. Tujuh puluh ribu kali tujuh puluh ribu hampir setengah miliar malaikat yang menarik neraka jahanam. Dan malaikat bukan main-main besarnya malaikat yang memikul sehingga sana Allah Subhanahu wa taala. Di atas arah itulah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berapa jumlahnya? Empat. Nanti pada hari kiamat akan dipikul oleh berapa malaikat? Delapan. Wa ya'milu 'arsha rabbika fawqahum yawma izin Samania. Hari itu hari kiamat. Aras itu akan dipikul oleh delapan malaikat. Satu malaikat pemikul aras kakinya berada di bumi yang paling bawah, kepalanya berada di atas langit yang ketujuh. Satu malaikat. Dan jumlahnya tidak terhitung dan terhingga. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, "Wa ma ya'lamu junud rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Tuhanmu kecuali Allah. Allah Azza wa Jalla. Dan langit ini penuh dengan malaikat. Sampai-sampai langit ini berbunyi. Ya, bangku kalau banyak mendudukinya bunyi. Ya. Eh. Seperti itu bunyinya melangit. Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda, "Apatis sana wahab parahan tarif." Langit itu berbunyi, ya seperti banyak isinya. Dan layak dia berbunyi. Kenapa? Setiap satu jengkar di langit itu ada saja malaikat yang ruku sujud. Itu tak sudah tugasnya. Dan bukti juga yang lain di uh, Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur ini Ka'bahnya para malaikat. Sebagaimana Ka'bah kita di Mas di masjid, Posisi Baitul Ma'mur persis di atas Ka'bah. Setiap hari masuk di dalamnya 70 ribu malaikat dan tidak pernah akan kembali lagi yang sudah masuk di dalamnya. banyak Baik. Bagaimana? Hah? Salat dulu. Kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب alamin. cabeza